Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad. Sallallahu Buya, uh, eh, mohon maaf saya mau bertanya di luar tema. Uh, dalam masyarakat saya ada orang yang berusaha menjatuhkan dari guru-guru kami. Mencari apa? Ada yang berusaha menjatuhkan dari kebesaran guru-guru kami. Kami sebagai e, santri e, merasa sudah menjelaskan, tapi mereka itu tetap e, ngotot e, menjatuhkan guru-guru kami itu. Apakah sikap kami itu harus bagaimana, Bu ya? Sekian mungkin pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, menjatuhkan seorang ulama atau seorang ustadz orang yang menjatuhkan ustadz akan jatuh pada waktunya nanti orang yang menjatuhkan seorang yang tulus dia akan jatuh kasihan kecuali dia tobat dan kalau masalah kedengkian di antara para ustadz ini juga sesuatu yang yang banyak terjadi maka waspadalah wahai para ustadz jika kamu didengki, bersyukurlah engkau. Jika anda punya guru didengki, bersyukurlah anda. Tapi bukan anda punya guru yang mendengki kepada orang lain. Itu nasib buruk. Punya guru mendengki. Wa ada la hasad ulama. Tidak ada kedengkian yang lebih serem, mengerikan kecuali dengkinya para ustadz. Mau jatuh menjatuhkan. Oh, fitnah sana sini. Ada? Kata Imam Ghazali, "La hasadaka hasadil ulama." hasut dengki yang paling serem, mengerikan ada kalau ustaz dengan ustaz sudah mendengki. Yang jadi korban adalah umat. Sehingga umat menjadi tiba-tiba tidak sempati dengan seorang ustaz karena apa? Diprovokasi oleh ustaz yang dengki tadi, dijelek-jelekan. Tapi ketahuilah Allah akan mengangkat orang yang didengki. Bersyukur kalau Anda punya guru dengki dan sebagainya. Kedengkian seseorang itu menunjukkan keberhasilan seseorang. Tidak usah pikir, tidak usah ambil pusing. Cuman masalah membela sebagai seorang murid. Tapi seorang guru kadang, tidak senang dibela. Karena keidahnya kalau memang saya salah tidak perlu dibela. Kalau saya benar Allah membela. Kan begitu kasih keidahnya. Cuman kita sebagai seorang murid tidak terima. Tapi belalah dengan menjelaskan. Bukan dengan emosi, bukan dengan memerangi, bukan. Belalah dengan menjelaskan jika itu mungkin. Kalau tidak, serahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ketahuilah, di saat kita bisa menjelaskan tentang kebenaran, lalu bisa menepis fitnah seorang guru, kok diam Anda khianat. Anda tahu misalnya guru Anda tidak melakukan kebatilan tersebut, kebongkaran tersebut, contoh. Anda tahu sebagai seorang murid karena Anda lebih tahu Anda. Anda keluar masuk, masuk rumahnya guru, Anda bergabung dengan beliau, Anda mem Anda membela beliau. Kalau tiba-tiba ada orang menfitnah, membuat cerita palsu tentang guru dengan kesalahan dan anda tahu kalau itu salah kalau anda diam anda khianat dengan guru anda karena diamnya anda mengiyakan dan mungkin orang mengatakan muridnya aja diam tuh berarti benar akan begitu maka bersuaralah anda untuk membela guru anda karena membela kebenaran guru anda adalah simbol kebenaran guru anda adalah simbol kebenaran karena yang namanya guru membawa ilmu kebenaran yang sesungguhnya adalah yang ada di dalam hati seorang guru dan itu bukan urusan urusan dengan Allah maka kalau anda mengetahui guru anda di fitnah misalnya dijatuhkan dengan fitnah yang dihembuskan oleh musuh-musuh oleh pendengki-pendengki kalau anda mampu membela dan anda bisa membela dan anda tahu kok anda tidak membela bentuk pengkhianatan dari seorang murid biarpun anda tahu seorang guru anda adalah seorang penyabar Kalau anda pengen sabar, urusan dirimu sendiri. Urusan dirimu sendiri. Anda dicaci maki, difitnah. Ya, Alhamdulillah. Anda urusanmu. Tapi urusan gurumu, gurumu itu bukan main-main. Bukan manusia satu. Dia adalah mewakili Al-Rasulillah, guru. Kalau tidak Anda bela, Anda khianat. Anda khianat. Tapi kalau kebatilan yang dilakukan seorang guru nggak ada boleh berat. Ini orang fanatik buta ini, orang gila yang lain model kegilaan yang lain. Fanatik buta. Kesalahan tibela, ditakwili macam-macam kayak Al-Qur'an ini. Ah. Saya ada guru melakukan kesalahan, oh, takwili macam-macam. Wah, ini kalau sudah minuman keras ya dicambuk 80 baru nanti selamat masuk surga. Selesai. Cuman kadang-kadang kita ini nggak bisa membedakan apa yang mana yang harus dibela dan mana yang tidak harus dibela. Tapi seperti yang diisyaratkan oleh penanya bahwasanya Beliau punya seorang guru yang ada orang yang menjatuhkan <coughs> menjatuhkan biasanya dengan menghembus fitnah, cerita-cerita palsu atau ini, maka kalau Anda mampu dan Anda tahu mana yang benar, Anda wajib untuk menjelaskannya. Dan itu bukan sebuah kesombongan karena Anda membela bukan membela diri Anda, membela guru Anda. Dan kalau kita rentet silsilahnya sampai ke Nabi saw Ada orang mencaci Nabi lah kok kita diam saja, oh sabar. Oh enggak gila kamu tidak cinta kepada Nabi. Makanya harus ada marah. Dan marahnya pun marah karena Allah. Marahnya marah karena Allah, bukan marah karena action yang dibuat. Ada marah action. Pernah suatu ketika kami ditanya, ya bagaimana, apa sikap kita yang harus kita lakukan kepada orang yang mencaci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad dicaci apakah perlu boleh kita bunuh ini pertanyaan terlalu jauh. Sekarang tanyakan, kita balik ke pertanyaan. Di saat engkau mendengar Nabi Muhammad dicaci apa yang terjadi di dalam hatimu? Itu dulu. Sebab kadang marah yang dibuat-buat action. Allahu Akbar, membela Nabi. Tapi di saat Nabi dicaci tidak pernah ternyuh dan mungkin tidak pernah menangis dia. Akhirnya kita balik. Yang perlu adalah ah, kau tengok hatimu waktu kau mendengar Nabi Muhammad dicaci Nabi Muhammad di Allah apa yang ada di dalam hatimu terlebih dahulu. Jangan apa yang harus aku berbuat untuk mereka itu. Nah ini. Khawatir apa? Khawatir ternyata hatimu tidak punya cinta kepada Nabi, akan tapi engkau membela dirimu sendiri untuk disebut sebagai pejuang. Makanya di saat membela guru pun harus benar niatnya. Jangan hanya membela membela diri, membela kemaslahatan karena namanya guru saya kalau jatuh nanti saya jatuh. Wah, urusannya kamu yang takut dijatuhin. Ini problem juga membela guru itu. Nah, ini ini, ini membela guru karena Allah, karena guru aku bela karena dia adalah simbol kebenaran, simbol kemuliaan. Membawa kemuliaan maka saya bela, bukan karena aku. Ini kan ada. Sehingga kadang mengagungkan guru pun karena urusannya aku. Agar aku cepat jadi wali ya guruku tak walikan dulu, tak keramatkan yang banyak, nanti keramatnya guru 10, 2, 1, 2 buat saya. Saya jadi wali besok. Ini kan penyakit ini. Mengkultuskan gurunya, diam-diam pengen numpang dia setelah itu. Ya, ini pendusta. Enggak, Jadi belalah gurumu karena Allah. Dan jika anda mampu membela, kalau anda tidak membela, anda khianat dengan guru. Berarti anda rela gurumu dicaci dan diolok, dijatuhkan. Na'udzubillah. Tidak ada iman nanti di dalam hati kita. Wong dengan orang mukmin saja kalau membela diri hendaknya Anda banyak menghindar. Tapi membela saudara kaum muslimin wajib. Membela ya, membela kaum muslimin. Contoh, jangan urusan guru, tidak usah jauh-jauh. Tetanggamu fitnah dan Anda tahu kalau itu fitnah. Kalau Anda diam, Anda khianat kepada tetangga. Ayo. Anda tahu ini fitnah ini nggak benar. Saya ngelihat orangnya dengan saya kok dibilang dia zina di mana? Nggak bohong itu. Mesti harus ngomong dak. Dia sama saya lagi jalan pergi bagaimana ada fitnah begitu misalnya. Kalau Anda diam Anda fitnah. Kalau seorang di fitnah kadang dia menikmati fitnah, dicaci dan diolok, dia diam-diam mau oh, saya hitung-hitung ibadah juga malas, sholat malam enggak, alhamdulillah saya di fitnah saya mau naik pangkat. Mungkin ada orang begitu. Sehingga ada orang di fitnah, dicaci, diolok bukan membalas. Bahkan syukur, alhamdulillah dua orang semoga tambah banyak deh biar surga saya tinggi ada orang gitu tapi anda yang bisa membela anda wajib membelanya kalau tidak anda khianat